Tapi soal masalah cinta ini tidak mampu. Karena jelas seperti kita kepada anak-anak kita ada di antara anak yang lebih kita cintai dari yang lain. Begitu juga seseorang kepada istrinya ada yang dia lebih cinta dari yang lainnya. Tapi Allah mengatakan jangan kamu condong terlalu sangat condong. Wala tamilu kullal maini fatazaruha kal muallaqah. Dalam surah An-Nisa, jangan kamu condong dengan secondong-condongnya yang kamu akan tinggalkan dia seperti barang yang tergantung. Jadi tetap dia berlaku adil dalam masalah giliran, juga dalam masalah nafkah. Kalau anaknya dua, ya diberikan sesuai dengan anaknya dua. Kalau yang yang kedua belum punya anak, ya diberikan sesuai dengan yang cukup untuk dia. Tapi tetap dia berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi berdoa. Ya Allah ini bagian saya yang saya sanggup. Jangan engkau siksa saya dari apa yang saya tidak sanggup ya Allah. Nabi berdoa demikian. Begitu juga orang yang punya istri dua, tiga atau empat, ya dia berdoa seperti itu. Dia berusaha untuk berlaku adil semampunya dia. Bagaimana kalau setelah menikah, si istri melihat akhlak yang kurang baik dari suami? Ya diingatkan. Ditutupi, bukan diceritakan pada orang lain. Kalau dia melihat akhlak yang kurang baik, dia diingatkan suaminya. Ditegur suaminya. Jangan dibiarkan. Dan terus seperti yang saya jawab berkali-kali, yaitu terus kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu punya pengaruh yang sangat besar. Karena yang bisa merubah seseorang dari jelek menjadi baik hanya Allah. Hanya Allah yang bisa merubah itu. Dari akhlak yang jelek kepada baik, Allah yang bisa merubah. Dari dia umpamanya sering berbuat yang jelek, yang aib. Hanya Allah yang bisa merubah. Kita hanya mengingatkan, kita hanya menegur, tapi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya usaha kita untuk mengajak suami agar rajin mengikuti kajian Islam? Kalau istrinya sudah berusaha untuk mengikuti kajian Islam, dicoba dulu suaminya untuk mendengarkan kaset atau buku-buku. Kaset atau buku-buku yang menjelaskan tentang kemudahan Islam. Kalau kemudian dia tertarik, ya diusahakan untuk diajak bagaimana supaya dia bisa atau mau mengikuti kajian. Ya mulai dari kajian-kajian yang ringan. Karena orang-orang awam itu sangat berat kalau dimulai dari kajian-kajian yang sudah bab-bab yang sangat jauh. Tapi mulai dari kajian-kajian yang ringan, dari mulai daurah seperti ini, kemudian kajian-kajian yang sifatnya umum, baru setelah itu masuk kepada kajian kitab. Tapi usaha awal itu dengan ya seperti buletin satu lembar, kasih suami suruh baca, kaset, yang ringan-ringan dulu. Jadi jangan langsung kasih umpamanya kitab Bulughul Marom atau Sahih Bukhari. Ya berat bagi dia, Antum suka ngaji udah lama, tapi dia belum ngaji sama sekali. Masih awal. Ya berikan yang mudah. Kasih pengertian tentang Islam itu lembar aja. Satu secari kertas kecil bagaimana dia mau mengaji. Bawakan hadis salabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Atau yang lainnya. Yang dengan itu dia bisa tertarik. Bila dalam rumah tangga yang tidak harmonis, suami sering sekali mengucapkan kalimat cerai. Apakah ini jatuh? Kalau si suami itu sekedar mengancam, ya tidak jatuh. Cuma kalimat itu jangan sering diucapkan. Tidak baik. Kalau nanti terkena kepada hadis Nabi, ada tiga hal yang apabila seorang sungguh-sungguh atau main-main akan terjadi. Yaitu kalimat palak itu sungguh-sungguhnya terjadi dan main-mainnya terjadi. Maka ini harus diperhatikan itu. Harus diperhatikan oleh seorang suami ucapkan kalimat yang lain yang bermanfaat. Adapun kalimat cerai nggak ada manfaat sama sekali untuk diucapkan kepada istri. Kalimat cerai tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya untuk mengancam apa nggak dibentuk yang lain, kalimat yang lain. Atau dididik dengan yang lainnya, kalimat-kalimat yang mengingatkan dia kepada Allah dengan api neraka dengan ancaman Allah di neraka dan yang lainnya. Itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan kalimat cerai. Sebab kalau dia ucapkan nanti dan itu terucap oleh dia terjadi kalimat cerai dia juga akan menyesal nantinya. Kembali Kembalinya hanya sekali, dua kali rujuk sekali nanti kalau ucapkan kali sekali lagi jatuh lagi. Kalau yang ketiga nggak boleh lagi dia balik sampai dua-duanya nikah dan dua duanya sudah bercampur berusak kembali. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apakah seorang muslim apabila ia berbuat maksiat yang bukan syirik sehingga ia meninggal, apakah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah? Insya Allah. Insya Allah diampuni oleh Allah. Kita nggak bisa memastikan. Sebab yang berhak mengampuni dosanya Allah. Tapi tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Kita mengambil kepada kaum ayat إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik maka tunggu dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Bagaimana kalau suami lebih suka di tempat istrinya yang lain. Ya ini ada tanda tanya, kenapa? Mungkin antinya yang tidak pernah dandan dan tidak pernah bersolek kepada suami. Atau tidak bisa melayani suami. Atau tidak bisa menyambut suami. Atau tidak pernah senyum kepada suami. Jadi introspeksi dulu kenapa? Kenapa suami jelas salah? Kalau suami tidak adil, salah dan berdosa. Kita tidak bisa membenarkan suami yang salah, tetap dia berdosa. Cuma kembali kepada si istri yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga yang diperlakukan demikian, kenapa seperti itu suaminya? Kalau dia kembali ke dirinya dulu, kenapa? Mungkin dia tidak pernah dandan, tidak pernah bersolek, tidak pernah menyambut suaminya. Setiap suaminya datang, selalu diberondong dengan berbagai macam problem dengan caci makian dan yang lainnya. Nah, itu harus dilihat interpretasi. Kalau itu sudah, nah kemudian dia tegur suaminya. Kenapa seperti itu? Dan tidak boleh menurut syarat Islam. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi nggak bisa disalahkan 100% kepada si suami, tinggal lihat sebabnya yang pertama kepada si istri, yang kedua kepada suami. Yang jelas itu salah secara syariat Islam. Kalau tidak adil, salah menurut syariat dan dia berdosa. Seperti tadi dikatakan bahwa aurat yang boleh terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Bagaimana dengan wanita yang tabarruj di negeri kita yang penuh dengan fitnah? Yang pertama yang perlu saya ingatkan, kembali kepada diri kita dulu. Diri kita, istri kita, suruh memakai busana muslimah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, anak kita. Kemudian orang tua kita, saudara kita, famili kita, menurut yang kita mampu agar dia memakai busana muslimah. Adapun tentang orang lain, wanita-wanita yang lain yang belum memakai busana muslimah, ya kita hanya mengingatkan kalau kita mampu. Tetangga kita yang tidak pakai jilbab, kita ingatkan apabila kita mampu. Tapi yang tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah istri kita, anak kita tanggung jawab. Saudara kita, orang tua kita kita ingatkan. Adapun yang lain itu kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau kita mau berbuat baik, ya kita beli kaset yang berkaitan tentang masalah jilbab. Wajibnya memakai busana muslimah, kita bagikan kepada wanita-wanita yang tidak pakai jilbab. Atau kita tulis tentang wajibnya memakai busana muslimah dan ancaman bagi wanita yang tidak pakai jilbab, bagikan kepada wanita-wanita itu. Jadi itu insya Allah dapat ganjaran yang besar. Bagaimana bila seorang suami itu pelit, bakhil, pikir, kedekut? Bagaimana? Ya wajib diingatkan. Seperti terjadi pada sahabat Abu Sufyan istrinya Hindun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Abu Sufyan itu bakhil. Bagaimana? Kata Rasulullah, Kuzi min malihi ma Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi kamu. Kalau dia mampu, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang cukup, Nabi memberikan izin kepada Hindun untuk mengambil apa yang mencukupi istri dan anaknya. Sekedarnya, jadi suaminya kaya, tapi pelit pada istrinya. Suaminya punya harta banyak, tapi pelit pada istrinya. Maka Nabi mengizinkan pada asalnya seorang istri mengambil uang suaminya hukumnya haram. Pada asalnya seorang istri mengambil uang suaminya hukumnya haram dalam Islam. Karena itu Hindun bertanya, boleh tidak? Karena suami saya bakal saya ambil. Nabi membolehkan kepada Hindun untuk mengambil yang ma'ruf sekedar mencukupi kebutuhan si istri dan anak setiap hari. Itu yang benar. Jadi juga perlu diingatkan kepada si suami, dia tidak boleh bakil kepada istrinya. Kalau ada juga suami yang royal kepada temannya dia traktir makan, kepada temannya dia belikan hadiah dan yang lainnya, tapi kepada istrinya nggak pernah. Pelit, bakil. Kalau traktir itu makannya habisnya puluhan ribu. Tapi kepada istri hanya memberikan 3.000 rupiah. Ini pun dengan marah-marah. Jadi suami yang jelek yang seperti ini. Orang suami yang terbaik, yang terbaik kepada istrinya. Dan tadi sudah saya bawakan satu dinar ya yang diberikan kepada istri itu lebih besar nilainya ganjarannya daripada satu dinar yang diinfakkan fisabilillah atau yang diberikan kepada orang miskin atau yang dipakai untuk memerdekakan budak kepada istri itu lebih besar ganjarannya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi seorang suami kalau dia punya kemampuan berikan lebih kepada istri. Jika ada doa suami untuk mengharapkan kebaikan tabiat istrinya, apakah ada doa istri yang sama untuk suaminya tidak ada. Nabi tidak mengajarkan. Ya bagaimana? Ya tinggal dia merubah saja, minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada engkau kebaikan dari tabiat suami saya. Itu aja yang minta. Setelah akad nikah biasanya penghulu meminta pria untuk mengucapkan sifat ta'lik talak. Apa hukumnya? Ini tidak ada. Ya. Sifat ta'lik talak ini tidak ada. Kalau jadi ketetapan sunnah demikian. Bahkan menurut cara Islam bisa jadi bid'ah. Di kota, di talak nggak ada itu. Bahkan ada fatwa majelis ulama mengatakan tidak boleh tali talak itu. Fatwa majelis ulama Indonesia ini mengatakan tidak boleh tiga talik talak itu. Jadi tentang tiga talik talak itu dibutuhkan apabila memang terjadi sesuatu boleh ya seperti itu. Tapi sejak awal nikah sudah ditetapkan demikian dan jadi satu ketentuan sunnah yang demikian, hukumnya tidak dalam Islam. Menetapkan sesuatu yang tidak dari contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan si istri juga, ya, ketika dia dinikahkan, maka itu dia punya hak. Dia bilang sama penghulunya atau sama orang tuanya supaya tidak dibacakan tali talak itu. Tidak dibacakan tali talak. Karena tidak ada manfaatnya. Jadi yang perlu dijelaskan justru si suami tentang hak suami, eh, hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami itu yang penting. Bukan talak talak. Tadi sini disebutkan kalau seandainya suami tidak memberikan nafkah selama berapa bulan, berapa tahun, terjadi perceraian dan segala macam. Yang terbaik berikan ilmu. Bukan talak talak nih menggantungkan talak, tapi berikan ilmu kepada suami. Supaya dia memenuhi hak istrinya. Tadi dikatakan bahwa jihad para wanita adalah haji dan umroh. Dengan syarat ada mahram. Sahkah haji dan umroh jika pergi tanpa mahram? Sah secara hukum sah. Jadi untuk sahnya sah, tapi dia berdoa. Jangan dipikirkan itu. Soalnya sah, tapi dia berdosa. Selama perjalanan itu sampai dia pulang, dia berdosa. Tanpa mahram. Sedangkan tujuan orang menunaikan ibadah haji itu agar dihapuskan dosa. Yang kedua, tujuan ibadah haji itu agar menjadi haji yang mabrur. Yang ketiga, tujuan daripada haji itu agar dia pulang seperti dalam keadaan lahir dari perut ibunya tanpa dosa. Dan pemahaman ini, ya dia dosa, Kalau luka, tapi dia berdosa. Bagaimana menyikapi suami yang sering sholatnya bolong-bolong? Apa maksudnya? Enggak sholat apa itu? Dan juga mungkin nafkah. Ya ini sudah sudah qadar Allah ya. Makanya seorang wanita ketika dia mencari jodoh Diperhatikan itu cari yang sholat. Ini sudah terjadi pada Allah. Menurut saya perlu ingatkan, ketika mencari jodoh, itu cari yang sholat. Kalau seandainya orang tua yang memaksa dia untuk menikah, orang tua tidak punya hak sama sekali. Seperti terjadi pada zaman Rasulullah, seorang wanita dinikahkan oleh orang tuanya, yang wanita tidak suka. Orang tuanya maksa, si anak datang ke Rasulullah. Kemudian, engkau boleh berpisah dengan suami saya. Kata si wanita ini, saya tetap dan saya akan mengumumkan kepada para wanita bahwa orang tua tidak punya hak untuk memaksa anak wanita. Tidak punya hak. Maka si wanita, kalau dia akan dinikahkan, cari laki-laki yang soleh, laki-laki yang rajin sholat, laki-laki yang rajin ibadah, laki-laki yang ngaji. Jadi bukan yang seperti ini, ini sudah terjadi sudah takdir, tapi wajib dia memerintahkan suaminya untuk sholat. Kalau seandainya suaminya tetap tidak mau sholat, boleh untuk minta cerai. Bahkan fatwa Syekh Husayni, Syekh Binda, Rahimahumullah, menjelaskan bahwa suami yang tidak sholat otomatis cerai dari istrinya. Karena suami yang tidak sholat adalah kafir. Ini pendapat dari Syekh Binda, Syekh ini dan kalau dia sholat, kemudian dia berbuat maksiat dan yang lainnya, ini juga suaminya tidak baik. Maka dalam hal yang seperti ini, setelah istri mengingatkan, menegur, berdoa kepada Allah, tetap demikian, boleh istri minta cerai. Karena ada alasan syar'i. Alasan syar'i suami, umpamanya suaminya minum kamar. Suaminya suka menyeleweng, berzina, atau suaminya rugi istri alasan sakti boleh istri dari sakti. Kalau sudah oh, mengingatkan suami sudah kembali, maka boleh itu dalam hal yang seperti itu. Ini juga sebenarnya sama. Bagaimana kita hidup yang punya suami tidak sholat, Juga dia sudah takdir. Makanya besok-besok kalau bagi yang belum nikah ini, saya ingatkan yang belum nikah atau anak juga yang tidak bisa punya anak perempuan, kan itu. Dari penjodohnya yang sholat, yang laki kiri dari yang soleha, yang rajin sholat. Kalau yang tidak sholat, ini akan berbahaya karena sholat itu merupakan siang agama. Karena nanti wa'amuduhu as-sholat, dan siangnya adalah sholat. Kalau siang agama ini dia ditinggalkan, maka akan untuk Kalau orang tidak tidak sholat, atau keturunan atau anak tidak sholat itu, maka yang akan ditemui adalah kesesatan dan mengikuti hawa nafsu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا maka digantikan sesudah itu orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu maka mereka akan menemui kesesatan Apakah seorang istri yang menolak ajakan suaminya karena sakit atau capek termasuk salah satu bentuk kedurhakaan? Kalau seandainya sakit, ini tidak untuk menjadi alasan. Ingatkan kepada suaminya bahwa dia harus sakit yang tidak bisa melakukan. Tapi kalau capek, tidak bisa Kalau sakit, bareng. Kalau capek, juga. Karena suami juga capek dari pagi sampai malam kerja, pulang juga capek. Dia minta haknya pada istrinya, dia bilang berikan Sampai kata, nanti kalau seandainya suami itu minta istri dimasak, harus ikuti maunya suaminya. Istri dimasak, tinggalkan masak. Sampai dalam riwayat kalian kata Rasulullah, anda kalau seandainya, kalau seandainya, jadi jarang dan tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya ini minta di atas otak kamu layani kata Rasulullah. Tetap wajib. Jadi itu dapat pahala. Mendapatkan pahala, suami berpahala, itu berpahala. Ya, pertanyaannya, ya, cukup. Ya, untuk menutup. Ini masih banyak, tapi tidak banyak kita waktu kita untuk ibadah sampai jam 4.30. Ya, sekarang untuk mengakhiri majelis kita, saya akan membawakan beberapa hal nasihat Insya Allah bermanfaat untuk saya dan Yang pertama, yang saya ingatkan untuk diri saya untuk kalian والسمع للصلاة بالتقوى قبل الله سبحانه وتعالى السر والعلن dalam keadaan tidak dilihat orang atau bahkan dilihat oleh orang lain. Dan diperintahkan Allah oleh Rasulullah SAW untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertakwa yaitu dengan melaksanakan perintah perintah Allah menjauhkan larangan-larangan dia Ini yang pertama untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Taala. Apakah kita berada di dalam rumah? Apakah kita di luar rumah? Apakah kita di pasar? Apakah kita di tempat kuliah? Apakah kita di tempat kerja? apakah kita di tempat dagang atau kita dalam perjalanan atau di mana saja Allah selalu menguasai kita maka kita perlu bertakwa kepada Allah yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya bagaimana sabda Rasulullah SAW Istaghfirullah Ayyuma Kusta Kata Nabi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada itu ati asal asal tampuha dan dalam kamu iri perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik saya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan dan dalam kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia itu yang pertama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala di mana saja kita berada baik seorang istri maupun seorang suami dia wajib bertakwa kepada Allah melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya itu harus selalu ada dalam hatinya bahwa dia selalu diawasi oleh Allah setiap tindakan yang selalu dilihat oleh Allah. Dan Allah bersama kita di mana saja kita berada. Sehingga kita harus berhati-hati, baik dalam berkata, baik dalam kita berbuat, baik dalam kita bergaul, baik dalam kita mencari nafkah atau yang lainnya. Allah selalu mengawasi kita dan melihat kita. Itu yang pertama, kerjakan takwa ini yang merupakan wasiat Allah dan juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya Ridwanullah Ismail. Kemudian yang kedua, yaitu kita wajib menegakkan ketaatan kepada Allah dalam rumah tangga dan menjaga batas-batas Allah. Kita wajib menegakkan ketaatan kepada Allah dan menjaga batas-batas Allah. Dan Allah akan menjaga kita bagaimana nanti mewakilkan kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Tidaklah kami menjaga batas-batas Allah niscaya Allah menjaga kami. Kalau kita menjaga batas-batas Allah, cerita Allah rumah tangga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Jadi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga batas-batas Allah, jangan kita langgar. Yang Allah larang, yang Allah haramkan kita jauhkan. Jadi kita jaga batas batas Allah itu kita jaga. Karena nanti sesuatulah yang fakta. Jagalah batas-batas Allah. Niscaya Allah menjaga. Amin. Kemudian yang ketiga berkaitan juga yang dengan yang atas yaitu menegakkan apa yang sudah diwajibkan kepada kita dari sholat-sholat yang wajib memberikan nafkah taat kepada suami dan yang lainnya yang Allah telah wajibkan itu kita tegakkan kita lakukan yang wajib-wajib. Tapi suami maupun istri yang sudah saya bahas tadi, kewajiban seorang suami kepada istrinya, kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang wajib-wajib ini kita berusaha untuk melaksanakan dan kita minta tolong kepada Allah Taala. Karena kita tidak akan mungkin melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan lagi bahwa kita tidak akan mungkin melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap hari kita berdoa kepada Allah dan kita baca minimal tiga kali iya, ya karena abudu wasiakan. Ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami berdoa. Juga kita melaksanakan rumah tangga. Seorang suami kita melaksanakan sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, kemudian juga mendidik istri, mendidik anaknya, kemudian mengajarkan adab kepada mereka. Dia tidak sanggup kalau dia betul-betul niat melaksanakannya dan minta tolong kepada Allah. Nabi juga memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'inillah." Apabila kau minta, minta hanya kepada Allah. Dan apabila kau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa bisa kita melaksanakan semua kegiatan rumah tangga, kerja, dakwah, menuntut ilmu dan yang lainnya dengan pertolongan Allah Subhanahu Kita mengaku bahwa kita lemah dan kita tidak mampu itu dengan pertolongan Allah Taala. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa kita percaya hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua Karena itu setiap selesai salat yang wajib kita dianjurkan berdoa kepada Allah sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu bin Jabal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni baik yang laki maupun yang perempuan setiap selesai salat yang wajib membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni Ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Setiap hari kita baca. Ya, lima kali sholat setiap hari kita baca itu. Insya Allah Allah akan tolong kita kalau kita betul-betul berpikir dengan ikhlas dan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat kita juga dianjurkan menegakkan sholat-sholat sunat dalam rumah tangga kita. Jadi yang wajib sholat sunat pun dianjurkan. Maka nanti selalu mengerjakan sholat sunat itu di rumah. ini. nasi tidak pernah tinggal sholat malam. Tegakkan sholat malam. Seorang suami menegakkan sholat malam dan seorang istri juga menegakkan sholat malam. Allah akan menyayangi seorang suami yang bangun tengah malam kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau seandainya istrinya dia mau diambilkan air, dibuatkan ke dekat. Dan Allah akan menyayangi seorang istri yang bangun di tengah malam. Kemudian dia sholat malam. Setelah itu dia bangunkan suaminya kalau tidak mau dibuatkan air ke dekatnya. Ya Allah akan menyayangi seorang suami yang bangun di tengah malam dan Allah akan menyayangi seorang istri yang bangun di tengah malam maka kerjakan rumah tangga itu dengan memohon kepada Allah di waktu malam. Karena waktu malam itu waktu terkabulnya doa-doa kita. Seorang istri bangun tengah malam, seorang tua bangun tengah malam. Kalau kita tidak sanggup mengerjakan 11 rakaat, kita cukup dengan istri. Cukup dengan istri. Sebelum tidur, bagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Dhar, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, tidur sebelum tidur. Kalau kita mampu, kita tidur, kita kerjakan tengah malam. Kalau kita mampu lagi mengerjakan sebelas rokat, kita kerjakan. Kalau nggak mampu, ya hanya lima rokat. Nggak mampu lagi tiga rokat. Dua rokat tahajudnya satu rokat itu. Dan itu dikerjakan setiap hari. Karena kita telah menganjurkan demikian. Nabi rahimahullah umra'an. Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun di tengah malam. Dirahmati oleh Allah seorang kaum yang bangun tengah malam. Setelah itu dia bangun ke dan Allah akan menyanyi seorang wanita yang bangun di tengah malam, kemudian dibangunkan itu. Itu biasakan untuk mengerjakan sholat malam dan rumah tangga yang selalu mengerjakan sholat malam dan berzikir kepada Allah akan dimasukkan oleh Allah termasuk laki-laki dan istri الذاكرين الله كثيرا والذاكرات perempuan yang banyak berzikir, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kerjakan sholat sholat sunat diantaranya sholat malam nanti juga sunat juga. Sholat malam nanti juga sunat juga. Kita pun dianjurkan untuk sholat malam. Jadi kita lihat bagaimana istri-istrinya selalu mengerjakan sholat malam. Dia dia. dan nanti sendiri dia pernah tidak mengerjakan sholat malam. Itu adalah wujudkan sholat malam. Meskipun hanya wujud dan manfaatnya sangat besar. Kata Rasulullah dalam hadis Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa hatuna min ismin wa taqdirul mustajji'at. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu biasakan sholat malam. Karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Dan sholat malam itu akan mencegah kamu dari perbuatan dosa dan sholat malam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Karena setiap hari dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali banyak dosa yang kita lakukan. Maka diantaranya untuk menutup pintu di samping yang wajib-wajib, maka kita kerjakan sholat malam. Dan anjuran nanti kepada suami istri untuk sholat malam ada beberapa hari. Kemudian sholat sholat juga seperti bakya maghrib itu nanti kerjakan di rumah rawatib nanti kerjakan di rumah. Kalau kerjakan di tempat tidak apa-apa, tapi untuk dia maghrib nanti kerjakan di rumah. Untuk dia maghrib. dia isya pun nanti kerjakan di rumah. Kemudian yang kelima, yang kelima, setiap rumah tangga itu jelas mempunyai tantangan. Yang kita harus ingat bahwa ini selalu berusaha akan menghancurkan rumah tangga kita. Kita tidak. Bahwa istri selalu berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Karena itu kita lawan dengan melakukan ibadah dan zikir kepada Allah. Karena zikir merupakan benteng yang sangat kokoh. Itu tidak akan bisa mengganggu orang yang banyak berpikir kepada Allah. Baca zikir-zikir pagi sore, zikir malam, berpikir masuk rumah, keluar rumah, ketika seorang bercampur dengan istrinya, bersetubuh dengan istri, baca bibir. Dan dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk musik, keluar rumah ketika makan, dan yang lainnya, itu dibaca. Kita ingat bahwa itu berusaha untuk mengambilkan rumah tangga kita. Dia tidak akan rego kalau rumah tangga kita ini sakinah, mawasiyah, warahmah, mendapatkan barokah, ketenangan, dia tidak akan suka ini juga sabar tabiat kepada orang-orang yang hafif, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang sulit. Kemudian yang keenam, kita harus sabar dan syukur kepada Allah SWT. Apa saja problem yang kita hadapi dalam rumah tangga, kita harus sabar. Sabar. Apa saja bentuk yang terjadi, kita harus sabar. Dan kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Bentuknya apa saja, kita wajib bersyukur. Ada orang diberikan oleh Allah penyakit. Ulama salah itu sampai bersyukur kepada Allah atas penyakit yang Allah berikan. Sampai-sampai demikian. Katakan sampai-sampai demikian. Karena apa? Karena penyakit yang diberikan oleh Allah kepadanya menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat derajat dia dan menjadi kalangan bagi dia di surga. Sampai ada dijelaskan oleh Rasulullah sampai ada jadi orang terdahulu bergembira dengan musibah yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang terakhir kita harus terus introspeksi kepada diri kita. Introspeksi seorang istri, seorang suami, introspeksi. Gak mungkin selamanya istri salah, dan gak mungkin suami itu peramannya salah tidak mungkin masing-masing punya kekurangan masing-masing punya kelebihan sekarang itu ditutup dengan saling memaafkan kekurangan itu saling ditutup dengan kemaafan dan kelebihan itu saling berterima kasih karena kata Nabi SAW la Allah man la tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi, kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Buat seorang istri, anjurkan suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena dengan berbuat baik kepada orang tua, insya Allah kita wasilah untuk keberkahan rumah tangga kita dan juga agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dengan kita menjadi soleh, berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita dan juga kepada kita. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan dari kajian ini daurah ini manfaat yang besar baik untuk saya baik juga untuk antum yang sudah berumah tangga juga untuk yang belum berumah tangga agar segera berumah tangga dan apa yang terjadi dari problem yang dialami oleh setiap rumah tangga dimudahkan oleh Allah dan diberikan jalan keluar dan mudah-mudahan rumah tangga kita diberikan sakinah mawaddah warahmah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما kita tutup dengan tutupan majlis yang pernah ditutup oleh Rasulullah SAW ونفسه آية طيبة طيبة وبكفارة المسجد والكتاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فينا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين